Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Ini syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita berada pada halaman 305, 305 perhatikan bagian bawah itu. pengecualian daripada kaidah yang kemarin sudah kita lewati. Kata beliau al-muallif min hadza biqaulih dan muallif mengecualikan dari permasalahan penunaian amanah yaitu dengan ucapan beliau wa jaizun akhdhu kamalan ustahiq syar'an walau sirran kadzayfin fa huwa haq huwa haq wa jaizun akhdhu kamalan ustahiq syar'an walau sirran fa huwa haq diperbolehkan kamu mengambil harta selama itu berhak untuk diambil secara syariat walaupun secara sirran sirran secara e, barakallahu fikum tidak nampak gitu ya sembunyi-sembunyi seperti tamu maka dia berhak kalau dia bertamu paham ya posisinya ada makan di situ nggak dipersilahkan juga sama pemilik rumahnya antum berhak untuk apa? Menikmati hidangan tadi sebenarnya. Karena hak tamu itu dimuliakan. Amanah pemilik rumah memuliakan apa? Tamu. Nah, ketika tamu sudah datang, enggak dimuliakan, dia diperbolehkan mengambil na'am barakallahu fikum walaupun sedikit di situ secara secara diam-diam. Karena mengambil haknya gitu loh. Paham ya? Bukan berarti mencuri ya, bedakan ya. Nanti kita lihat biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih istafna hadzal mas'alah wa hiya idza kana laka haqqun tastahiquhu syar'an. Naam al-mu'allif mengecualikan di sini pada permasalahan ini yaitu apabila kamu punya hak eh, idza kana laka haqqun kalau seandainya kamu punya hak tastahiquhu syar'an yang memang berhak secara syariat antum untuk apa mengambilnya. Paham belum? Dikecualikan apabila kamu punya hak eh, yang mana secara syariat memang kamu berhak untuk apa? Mengambil hak tersebut. La bil muamalah, bukan masalah muamalah, bukan mua, bukan apa? Dengan muamalah. anna alladhi tastahiquhu bil muamalah qulna fi ma sabaq yajibu an tu'addil amanah lahu wa la takhunhu ini. Bukan bukan dalam masalah apa muamalah. Kenapa? Dikarenakan Eh, barakallahu fikum yang berhak untuk apa? Untuk enam yang berhak untukmu di dalam masalah muamalah sudah kita katakan wajib menunaikan amanah sesuai dengan apa? Sesuai dengan enam barakallahu fikum amanahnya dan tidak boleh berkhianat itu kalau dalam masalah muamalah. Walaupun dia berkhianat jangan dibalas dengan pengkhianatan biarkan intinya antum kita wajib menunaikan amanahnya lakin idza kana lakal haqqu wajiban syar'an kadzaib penting ini akan tapi kalau seandainya kamu punya hak, eh, kalau seandainya kamu itu punya hak yang tersebut sifatnya wajib secara syariat, kadzaif seperti tamu. Tamu punya hak enggak tamu? Punya hak atau tidak andalah? Punya hak apa haknya? Nah, punya hak untuk dimuliakan. Nah, amanah pemilik rumah memuliakan tamu. Kita lihat. Falahu an ya'khudha min malin min mal mudhifihi laulam yu'addih haqqal dia haqqal dia apa maka boleh dia mengambil eh, dari harta na'am barakallahu fikum tuan rumah mungkin tuan rumah maksudnya ya ewa eh, laulam yu'addih haqqal apa kalau dia tidak menunaikan hak tamu paham sudah datang enggak dikasih makanan enggak dikasih minuman tapi ada galon di situ ada galonnya ada airnya juga eh, sudah ngobrol lama gitu dia pada asalnya berhak dia mengambil air minum tadi itu, itu walaupun nggak izin. Karena hak dia. Paham belum? Seharusnya pemilik rumah, tuan rumah, faham itu loh. Ini tamu dikasih minum. Diajak ngobrol satu jam, setengah jam nggak dikasih minum oleh syait misalkan. Kan orang ya? Nah, barakallah fi. Kemudian lihat sini. Walau bi ghairi ilmihi, walaupun dia mengambilnya tanpa sepengetahuan tuan rumah, bayangkan. Bukan mencuri ya. Kalau antum masuk ke rumah, ke kamar-kamar ya nggak boleh. Masuknya di ruangan itu aja. Di ruangan itu ternyata ada biskuit, ada tambor kalau cilok misalkan atau ada air. Jadi pada asalnya kalau dia nggak mempersilahkan, antum berhak untuk makan walaupun nggak dipersilahkan. Biasanya kalau tamu kan mikir-mikir dulu. Wah, nunggu-nunggu dulu. Kalau disuruh baru makan. Padahal dia punya hak aslinya. Kalau pun disuruh, sejak nggak disuruh tidak ada makanan, dia boleh ngambil. Taruhlah pemilik rumah lagi ke belakang misalkan. Wah, tadi kok nggak disuruh-suruh nih. Ngambil makan nggak masalah. Paham ya? Jadi itu sudah hak antum, hak tamu gitu loh ya. Makanan yang ada di situ hak antum, hak tamu gitu loh. Kalau tuan rumah tidak mempersilahkan antum boleh ngambil secara sembunyi-sembunyi, bukan mencuri ini. Paham ya? Kalau mencuri kan bukan haknya, ya enggak? Na'am barakallahu fikum. Tapi perlu enggak masuk ke dapur itu? Wah, ini sudah tadi enggak persilahkan. Wah, jelas. Langsung masuk ke belakang ke dapur itu perlu enggak? Nah, ngambil haknya gitu. Jangan karena di, di dapur di dalam kan ada keluarganya, khawatirnya itu. Wa illa aslinya kalau di ruangan itu ada makanan dan minuman yang kira-kira belum di belum di apa dipersilahkan, dia masih punya hak di situ. Penting itu ya kita lihat. Walihada qol oleh karena ini beliau mengatakan walau sirran. Misalnya contohnya. Ini contohnya ya. Nazala dhaifun bi syakhsin Nah barakallahu fikum suatu ketika ada salah seorang yang singgah bertamu. Wa dia berkata, "Ana dhaifun indak." Aku tamu di rumahmu. Faqala ana ghairu musta'id, aku enggak siap untuk menjamu tamu, enggak siap menerima tamu. Walakin adulluka 'alal masjid fa innahu makan lidzuyuf, tapi aku tunjukkan kamu ke masjid. Nah, itu tempat untuk apa? Untuk menyambut tamu-tamu. Miman arada shalah, nah, ya, dari kalangan orang yang hendak salat situ. Fangsarafa, kemudian dia pergi. Ar-rajul orang tadi pergi, wa tamakkana min an min baitir rajul. Pergi dan ternyata apa? Tamakkana min an ya'khudha syatan min baitir rajul. Dia sangat memungkinkan untuk mengambil kambing dari rumah orang tadi itu. Wa tamron dan kurma min nakhlihi yakfih dan juga mengambil apa kurma dari pohon kurmanya yang mencukupi dia. Belum. Ini ini masih masih bentuknya pertanyaan ini, masih bentuknya kisah ya. Fadza bahasyat akhirnya tamu tadi itu yang enggak disambutan ini menyembelih kambing wa akala hatta syabi' dan dia makan kurma dari pohonnya tadi sampai kenyang. Wa fis sabah ja'alahu bil baqi dan ketika pagi hari nah dia mendatangkan sisanya itu untuk apa tuan rumahnya fa hal yajuzu hadzal amal aw apakah diperbolehkan seperti ini atau tidak Kami ya ngambil kambingnya kemudian ngambil kurmanya tanpa izin juga tapi dia posisi tamu itu loh paham ya bertamu naqul na'am iya boleh yajuzul yajuz boleh li'anahu haqqun alaihi dikarenakan itu adalah hak untuknya. Tapi ini Allah alam kalau kita kan di Indonesia ya. Jadi sebenarnya kembali ke uruf sebenarnya. Wa illa secara syariat sudah diizinkan. Tapi kalau antum bertamu di kampung apa? Bertamu, wah ini kok enggak dijamu atau antum ngambil kambing misalkan atau sembelih atau makan kambingnya. Nanti dikira pencuri. Ya enggak? Atau wah ini kok nggak dipersilahkan, nggak dijamu juga. Akhirnya antum lihat di depan rumahnya ada pohon mangga, mangganya masya Allah udah siap nanti petik. Antum langsung naik, langsung antum petikin misalkan. Nanti apa? dikirain pencuri. Paham ya? Karena tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan na barakallahu fikum urfnya. Jadi seperti ini perlu direnungi, perlu diperhatikan juga jangan sampai menimbulkan apa? mafsadah di balik itu semuanya. Wa illa pada asalnya secara syariat diizinkan dia. Tapi kan orang enggak semua orang paham. Kalau ahlu sunnah mungkin sama-sama pahamnya, tapi kalau satunya orang awam antum nekat itu wah ini bertamu sejak tadi enggak dikasih jamuan. Ke belakang ternyata di kandang ada apa? ada sapi, ada ayam, ada kambing, antum ambil ayamnya atau sembelian atau sate misalkan. Paham ya? Karena hak antum alasannya hak tamu. Kita lihat permasalahannya, lihat keadaannya. Lakin irtamakkana an yajida syai'an biduni dhabhisya. Tapi kalau memungkinkan dia menjumpai sesuatu tanpa harus membeli kambing, falyaf'al maka lakukan. Mislma law wajada lahman min madbuh. Contohnya dia menjumpai nan daging yang sudah disembelih. Paham ya? Wah, ini kok Sejak tadi nggak dipersilahkan di bagian belakang ternyata ada sate kambing misalkan. Nah, atau kambing dan sembelih lah dagingnya. Nah, diambil itu. yakut syaitan yakhud baha, nah niat liyadbahaha. Maka yang seperti ini nggak perlu dia mengambil kambing kemudian dia menyembelihnya. Karena memungkinkan mengambil yang lain itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi yang lainnya. Nazala unasun ala sahibi ghanam duyufan alaih. Masya Allah ada segerombolan manusia sehingga enam sehingga bertamu pada orang yang dia itu pemilik kambing ya sehingga di tempat pemilik kambing bertamu walakin sahibul ghanam lam yakum biwajib dhiyafah tapi pemilik kambing juragan kambing ini junbing juragan kambing nah barakallahu fikum dia tidak apa tidak melaksanakan kewajiban menjamu tamu bertamu rombongan lima orang eh, Kemudian pemilik rumah juragan kambing tadi itu, nah barakallahu fikum, enam enggak menjamu itu loh. Tamunya dibiarkan aja. Falahum an ya'khudhu min ghanamihi. Maka boleh mereka-mereka ini tamu ini mengambil eh, sebagian kambingnya bi qadri dhiyafatihim, sesuai dengan kadar Nah barakallahu fikum penjamuan tamu mereka bil ma'ruf sesuai dengan urufnya bagaimana. Tetapi kalau tempat kita urufnya itu kan enggak ada seperti itu. Ya enggak? Berarti kembali ke uruf lagi kan? Kalau antum bertamu misalkan bertamu, eh, nah kapan-kapan kapan-kapan main, main ke rumah ya kata si A. Kata si B siap katanya. Si A dah ngomong kapan-kapan main ke rumah ya. Otomatis kalau main ke rumahnya tamu gitu loh. Kata si B siap. Si B main ke rumah si A. Paham ya? Bawa lima orang. Totalnya enam orang kan. Eh, masuk ke rumahnya, enggak dijamu wala syai, kemudian masih ngobrol-ngobrol gitu. Nah, ternyata apa? Ternyata si A itu juragan kambing. Karena nggak dijamu tadi itu, dia boleh mengambil kambingnya tadi itu. Paham ya? Itu kalau seandainya urufnya seperti itu ya. Orang Arab ma'ruf, orang Arab kalau antum bertamu tiga orang sembelihkan kambing itu ma'ruf. Paham ya? Tiga orang padahal. Kalau kita mikir-mikir kan, wah ini tiga orang sembelihkan kambing mikir-mikir harganya mahal tapi orang orang Arab, Masya Allah. Kalau antum enggak percaya nih ke Yaman, kalau antum ke Yaman sana bertamu, dua orang tiga orang bertamu disembelihkan kambing. Paham ya? Dihidangkan besar gitu ya, tapi empuk. Paham ya? Sudah dimasak dengan cara bagaimana? Yang jelas apa? Empuk sekali dagingnya itu. Tiga orang, satu paha kambing coba bayangkan. Enak atau tidak? Ayo nam. Barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya itu sekedar penyebutan. Kalau di Arab mungkin ma'rufnya seperti ini. Tapi kalau di Indonesia kita mau seperti ini, hati-hati dulu. Paham ya? Atau bertamu orang, wah kok enggak dijamu nih. Akhirnya ngambil, ngambil kambingnya tanpa izin. Secara syariat memang diizinkan, tapi secara uruf antum dikirain pencuri nanti. Paham ya? Wah, ini tamu kok kurang ajar ini. Malah gitu orang awam soalnya. Kalau halus sunnah paham, tapi kalau orang awam enggak kan paham, antum ngambil kambingnya malah dikirain pencuri. Diteriaki maling antum dipukulin nanti. Kan itu. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum li'anna wujubat diyafa 'ala sahibil ghanam sabitun syar'. Dikarenakan kewajiban menjamu tamu atas pemilik kambing dari pemilik rumah maksudnya telah ditetapkan secara syariat wa akhdhuhum min malihi qadra diyafatihim min babil amr bil ma'ruf wa nahyil munkar masyaallah dan perbuatan mereka mengambil dari hartanya sesuai dengan kadar penjamuan tamu mereka itu termasuk bab merintahkan perkara ma'ruf dan melarang dari perkara mungkar lakin ini penting lakin akan tapi idza kana yukhafu min akhdhihim min malih biqadri diyafatihim an taqa fitnah bainahum wa bainahu ini penting. Akan tapi kalau seandainya dikhawatirkan, kalau mereka mengambil sebagian hartanya sesuai dengan kadar, nah barakallahu fikum sesuai dengan kadar apa? Pemuliaan tamu, nah barakallahu fikum, khawatir ada fitnah, timbul fitnah antara mereka dan antara dia. Nabi kita lin hadiran au mustaqbilan dengan peperangan, kelahi ribut, tawuran misalkan, fa inna dar al mafasid aula. Ini yang disebutkan tadi itu. Maka meninggalkan perkara yang rusak atau kerusakan tadi lebih didahulukan. Paham ya? Seperti di kampung sekarang. An ya, Seperti di kampung-kampung ini misalkan, di kampung-kampung ya, di kampung-kampung itu kan di Indonesia ini kan ma'rufnya apa ma'rufnya? Ma'rufnya kan enggak seperti ini gitu loh. Kalau antum contohnya bertamu di juragan apa tadi? Juragan kambing misalkan, orangnya awam, enggak paham. Kok antum enggak dijamu? Secara syariat bagaimana? Boleh enggak mengambil haknya? Boleh. Tapi di saat tersebut antum lihat dulu Si konfat, situasi, kondisi dan tempatnya. Jangan langsung ngambil kambing itu. Karena kalau atau ngambil, ngambil kambing langsung tanpa izin di, dikhawatirkan dituduh pencuri, fitnah gitu loh. Wah, halus sunnah berjubab jenggot mah nyuri kambing. Padahal itu ngambil haknya aslinya. Paham belum? Mahfum salah? Eh, barakallahu fikum. Kalau paham, lain lagi. Kalau orangnya nggak paham jangan gitu loh. Nah, wal muradu bihadil masalah dan yang diinginkan dengan masalah ini, malau safara insanun li gharadin maksud yaitu contohnya kalau seandainya orang itu safar dikarenakan suatu tujuan yang diinginkan, wa nazala dhaifan bi akhar kemudian disinggah di suatu tempat sebagai tamu, ya la anna insanan yusafir liyabhas amman yanzil inda Bukan dia tujuannya safar untuk mencari apa? Mencari tempat untuk singgah bertamu. Bukan itu. Paham ya? Kalau sengaja malah enggak diperbolehkan. Sengaja safar biar nanti eh, menjumpai tempat-tempat yang kaya mau singgah di situ itu malah nggak benar. Tapi ini posisi kebetulan dia safar karena suatu tujuan kemudian singgah sebagai tamu. Paham Nah, safar orangnya si A orang Jogja. Safar ke Medan misalkan. Di Medan sana ada orang juragan apa? Jursu, juragan susu. Paham ya? Nah, juragan susu, dia ke Medan. Berarti otomatis di rumahnya jursu tadi itu, juragan susu tadi itu tamu atau bukan? tamu. Lah kok ngehwan enggak dipersilahkan wala syai'. Paham ya? La tafaddal wala syai'. Maka dia tamunya ini eh, ketika menjumpai susu yang banyak itu boleh dia minum gitu loh. Walaupun enggak tanpa izin. Secara dalil seperti itu. Tapi lihat apa tadi? Si on pat. Jangan sembarangan. Nah, karena apa? Karena semuanya harus diletakkan pada tempatnya jangan sampai menimbulkan fitnah, kemudian apa malah justru Naam tidak bagus. Kita lihat sini min ajli an ya'khudha haqqat apa? Bukan maknanya orang dari safar untuk mencari tempat singgah dalam rangka untuk mengambil hak tamu. Fa hadzal yajuz ini enggak boleh, menyengaja enggak boleh. anna hadza inama safara liya'kul amwalan nas. Kalau ini yang kedua ini berarti sengaja safar untuk makan harta orang. Yuk kita rombongan safar yuk. Nanti kalau sampai di sana kita nyari orang-orang kaya, kita singgah di situ. Nanti kalau enggak dijamu kita ngambil hartanya. Jadi tujuannya adalah yang tujuannya Tujuannya untuk mengambil harta orang, tujuannya makan harta orang lain nggak boleh. Paham bedanya nih? Kalau yang pertama kan safar nggak sengaja singgah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau safar sudah ada tujuan tertentu, bisnis atau misalnya di orang yang apa? Sudah ada kesepakatan. Kalau yang kedua ini kan sengaja. Sengaja safar niatnya apa tadi niatnya? Niatnya ngambil hak tamu tapi sembarang orang yang dia datangi. Itu nggak diperbolehkan. Lakin law qala qailun akan tapi kalau ada yang mengatakan hal yajuzu an yashtaru min ghanamihi miqdar dhiyafatihim thumma yaqulun lam nashtari minka syai'a. Ewa. Akan tapi kalau seandainya mengatakan apakah boleh mereka membeli membeli kambingnya sesuai dengan kadar penjamuan tamu? Belum, membeli kambingnya. sumayakulun kulun, kemudian mereka mengatakan lam nashtari minka syai'an. Kami enggak akan membeli darimu sedikit pun. Ini untuk siasat, politik siasat, mungkin mengingatkan gitu loh. Eh? Nah, barakallahu fikum boleh enggak membeli tak beli kambingnya, Pak? Setelah di anu eh, dibeli kambingnya dengan sesuai dengan harga apa harga penjamuan tamu diperkirakan gitu ya. Kemudian setelah itu, nah setelah itu mana uangnya? Kami enggak beli sama sekali. Tujuan dia itu untuk siasat mengingatkan aja mungkin. Nah, boleh enggak seperti itu gitu loh. Fal jawab la ya juzul hada enggak boleh juga seperti ini li'an li'an 'aqdul bai' ma'ahu 'aqdun syar'i karena transaksi jual beli itu walaupun tamu dan juga pemilik rumah itu transaksi yang syar'i itu loh. Kalau pakai siasat nggak seperti itu caranya. Siasat yang lain. Nengok siang-siang kok haus ya, Pak ya. Enaknya minum apa ya? Maksudnya mengingatkan pemilik rumah itu ya sadar itu loh. Sudah berjam-jam diajak ngobrol tok nggak dikasih jamuan oleh syai' misalkan. Ini kok kayak bau sate ini kayaknya lo makan sate enak kayaknya. Paham ya? Maksudnya apa? Mengingatkan pemilik apa rumah itu biar ingat hak tamu itu loh tujuannya itu aja. Tapi kalau yang ini tadi kan beli. Beli kambing mah. Berapa harganya? Satu harganya satu juta. Sudah dikasihkan nih. Kami enggak tadi beli ya. Kami enggak enggak mau beli sedikit pun. Tahu ya? Jadi itu kan diperbolehkan. Kenapa? Karena transaksi jual beli lain itu loh. Kita lihat lagi. Kata beliau, "Wa subutul haqqi fi dhimamihim sabata bi fi'lihim." Dan ditetapkannya hak di, tang, di bawah tanggung jawab mereka itu telah tetap dengan perbuatan mereka. Perbuatan mereka apa? Jual beli. Ya udah. Lain lagi pembahasannya. Fala yahillu inkaruhu min ajli akhdi dhiyafati. Maka enggak diperbolehkan, enggak halal bagi mereka untuk mengingkari mengingkari perbuatan transaksi jual beli tersebut dalam rangka untuk mengambil hak tamu mereka. Paham ya? Allah mustan, Perlu diperhatikan. Wa min dzalika al-mar'ah fa inna fa inna nafqat Naam fa inna nafaqataha wajibatun 'ala az-zawj syar'an. Termasuk contoh yang lain, perhatikan baik-baik. Termasuk contoh yang lain, na'am barakallahu fikum, awa awa awa. Termasuk contoh yang lain kata beliau, seorang wanita maka nafkahnya itu wajib atas suami secara syariat. Jadi suami wajib memberikan apa handalah? Nafkah. Jadi kalau sudah menikah bukan bukan hanya apa barakallahu fikum, na'am eh, punya rumah, berkeluarga, tapi nafkah juga wajib itu loh. Nyari maisha kerja gitu loh. Dan kerja itu bagaimana, Bang? Yang kita lewati, Kerja itu ada yang nampak bentuknya bekerja, banting tulang, peras keringat, ada yang santai-santai tapi kerja gitu loh. Santai-santai tapi kerja punya uang juga gitu loh. Paham ya? Jadi kerja itu macam-macam. Jangan wah ini sebulan nggak pernah kerja kok dapat uang ya. nggak usah suudzon. Selama dia nggak minta-minta, nggak ngemis, nggak usah suudzon. Paham ya? Husnudzon aja, semoga dia punya usaha lain. Contohlah, contohlah, contohnya antum misalkan. Antum contohnya ya, Abdurrahman. Suatu ketiga santai, santai. Ini tadi dia kerja gitu loh. Kerjanya di rumah, jual beli online misalkan. Kan orang nggak nampak di masjid. Ya enggak? Eh, atau dia misalkan taruhlah eh, eh jurusu tadi jurukan susu, paham ya? Enggak ada langganan, dia di rumah santai itu kan tetap tetap, dapat uang gitu loh. Jadi kerja itu macam-macam bentuknya ya, jangan sampai timbul suudzon ya ini. Ustaznya enggak pernah kerja tiap hari makan dari mana ya? Nah, kalau digaji nggak mungkin karena nggak ada gajinya. Kalau SPP juga nggak mungkin karena santrinya semuanya gratis, kok bisa makan ya? Itu nggak usah seudan sudah, husnudzan aja. Ada kerjaan di balik itu semuanya, Cuma nggak nampak. Mami ya? nggak nampak? Jadi yakin aja dapat saya aja udah. Mami ya? Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya itu barakallahu fiikum. suami wajib ngasih nafkah istri. Mami ya? Nafkahnya apa bentuknya? Abdullah, lahiriah dan batiniah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Bukan sekedar lahirnya saja, batinnya juga dikasihkan. Walau kana zaujuha bakhilan, na'am la yu'tiha ma yakfiha. Kalau seandainya suaminya pelit, ini berarti hati-hati ini. Jadi kalau orang perempuan nikah dengan suami pelit itu bahaya juga. Sebaliknya, eh, laki-laki eh, dapat istri yang pelit itu juga sama aja. Kita lihat ini. Kalau seandainya suaminya ternyata pelit, la yu'tiha ma yakfiha, tidak ngasih istri sesuai dengan kebutuhannya, secukupnya, sepekan cuma dikasih 50 ribu. Eh, bayangkan, sudah menikah suami istri anaknya 10, anaknya 10 nggak sembarangan ini. Sepekan istrinya kasih 50 ribu, wajar atau enggak? Kurang dari kewajaran. namanya ya? Nah, kalau Seperti itu perlu diperhatikan ya, karena pelit tadi itu. Alasan dia anak enggak pelit cuman irit katanya. Irit kalau 50 ribu itu terlalu irit sekali itu loh. Sepekan 50 ribu aturan anaknya 10. Coba untuk beli apa coba? Nah, 50 ribu Mungkin beli tilak mungkin, tapi kan untuk sepekan bayangkan itu. Nah, barakallahu fiikum perlu diperhatikan ya. Ini lihat ini contohnya. Nah, barakallahu fiikum kalau suaminya pelit, tidak ngasih nafkah kepada istrinya yang cukup dipakai, walahu malun. Nah, barakallahu fiikum walahu malun na'am tuqaddir ala akhdihi litungfik ala nafsiha wa auladiha. Maka boleh dia mengambil harta diperkirakan kalau dia mengambil tersebut untuk bisa menafkahi dirinya dan juga anak-anaknya. Ngambil diam-diam maksudnya ya. In kana aulad kalau seandainya dia punya anak bil ma'ruf dengan cara yang baik. Fahallaha an Apakah boleh dia mengambil tanpa sepengetahuan suaminya? Taruh taruh gini. Suami istri kan biasanya udah paham ya tempat-tempat menaruh uang di mana. Biasanya gitu. Suaminya kalau taruh uang di nah barakallahu fikum taruhlah di jaket lah taruhlah. Tapi selama sepekan itu istrinya dikasih cuma 50 ribu gitu loh kurang dari kewajaran gitu ya nah barakallahu fikum akhirnya diam-diam istrinya ngambil uang suaminya eh, secukupnya untuk dia dan untuk anak-anaknya diperbolehkan atau enggak itu tanpa izin suaminya kita lihat nakul na'am kata beliau iya kenapa iya li'anan nabi sallallahu alaihi wasallam aftabihi na'am Hins binta Utsbah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha hina ja'at wa karena Rasulullah SAW pernah berfatwa dengan fatwa tersebut. Eh? Yaitu ketika Hindun bin Utsbah nam datang kepada beliau seraya berkata, "Ya Rasulullah, eh, Hindun bin Utsbah ini bertanya kepada Rasulullah tentang keadaan suaminya. "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahi la yu'tini ma yakfini wa waladi. Fahal alayya min junah in akhadtu min malih?" Penting ini. Karena antum semuanya masih bujangan ya, belum berkeluarga, jadi kalau berkeluarga kemudian model suaminya kayak gini bagaimana? Kalau antum kan istri, kalau perempuan kan suami. Paham belum? Perempuan butuhnya suami. Kalau antum kan butuh istri. Laki-laki kan antum. Nah ini bagaimana kalau suaminya pelit? Ini kan kembalinya ke kisah perempuan. Kalau antum kan suami semuanya calonnya. Nah, barakallahu fikum Kita lihat sini. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu lelaki yang pelit, syahih itu pelit. Dia enggak memberikan aku sesuai dengan apa yang bisa mencukupiku dan juga anakku. Fahal alaiya min junah in akhadtu min malih? Apakah aku berdosa kalau mengambil hartanya? Mengambil hartanya qala khudhi min malih ma yakfik wa yakfi. Nah, banik bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya yang mencukupkan yang bisa mencukupi dirimu dan mencukupi anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Malum, taruhlah sepekan itu modal untuk apa? Untuk belanja Kan biasanya normalnya ini tak kasih tahu aja rata-rata normalnya itu sehari kalau normal loh ini bukan kita nggak bahas orang kaya ya. Normalnya sehari belanja itu 50 ribu Normalnya ya. Nah, nah kalau sepekan berapa tadi, Bang? Eh? Ya, Bang. Sehari 50 ribu Eh, kalau sepekan butuhkan berapa berarti? Newa. Itu ma'rufnya, normalnya. Paham ya? Ternyata dia enggak nih, si fulana ini sama suaminya dikasih 6 sepekan cuman 100 ribu. Cukup nggak kira-kira? Enggak cukup kan? Nah, akhirnya apa? Ternyata suaminya ini naruh uang banyak di kantongnya, di jaketnya itu. Paham ya? Nah, tahu istrinya kalau suami naruh di situ, akhirnya suami istrinya ngambil. Ngambil cukupnya ngambilnya 350 tadi itu. Paham ya? Walaupun itu uangnya juta-jutaan nggak boleh lebih dari itu karena khawatirnya apa? Timbul fitnah. Dia mengambil cukupnya sesuai dengan kadarnya. Wa li hadza an taf'al li anna hadza haqqun syar'iyyun wa sababuhu dhahir. Maka boleh bagi wanita tersebut untuk melakukan perbuatan tadi dikarenakan itu hak secara syariat dan juga sebabnya dhahir nampak sebabnya. Suaminya pelit. Jadi kalau jadi suami, eh, semuanya salmi ya, calon suami, nah barakallahu fikum. Nah, itu anak ingatkan jangan pelit dengan istri. Istri itu paling senang kalau suruh pegang uang. Paham ya? Kalau nggak percaya nanti buktikan. Maksudnya gini, antum kerja nyari maisha, nyari nafkah, paham ya? Antum boleh lah nyisakan, paham ya? Nyisakan di kantong, di dompet. Tapi upayakan yang paling banyak tadi itu suruh megang aja. Ini antum pegang, eh, anti pegang, anti simpan. Senang, luar biasa senangnya. Paham ya? Nah, antum santai aja antum. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Walaupun istilahnya uang itu uang bersama. Uang bersama ya. Tapi dengan cara itu sudah senang. Tapi kalau uangnya itu simpan sendiri, istri nggak pernah dikasih, paham ya? Kemudian kalau ngasih pun sedikit nggak sesuai dengan kadarnya, itu biasanya rumah tangga berantakan, berserakan, ujung-ujungnya apa? Gugat cerai. Paham ya? Allah musta'an. Ini sekedar gambaran. Karena kedepannya antum semua salmi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu ya, perlu diperhatikan. Mohon salah, Bang. Ayo, na'am. Kita lihat lagi. Barakallahu fiikum. Wa mislu dzalik aidan man tadzibu nafaqatuhu ala syakhsin bakhilin la yu'tihi ma yunfiquhu alaih. Contoh yang lain. Orang yang wajib mendapatkan eh, wajib apa menafkahi atas orang lain. Paham ya? Nah, atau orang yang wajib mendapatkan nafkah. Nah, tapi ternyata yang menafkah itu orang yang pelit, tidak ngasih nafkah ke dia sesuai dengan nafkah yang layak. Paham belum? Nah, jadi contohnya apa contohnya? Contohnya selain suami istri ada lagi kan contohnya dia adalah seorang wali. Eh, wali yang menafkahi anak anaknya lah dia anak dah cerai, dia cerai tinggal sama anaknya aja. Otomatis kan kewajiban nafkahi anak kan? Nafkahi anaknya. Tapi dia enggak nafkahi anaknya. Nah, kecuali apa sedikit gitu ya, saya pelit lah. Fa innalahu idza qadira ala syai'in min malihi an ya'khudha minhu bil ma'ruf. Kalau seandainya dia itu mampu untuk mengambil sedikit hartanya dengan cara yang ma'ruf tadi itu, mengambil. Qiyasan ala hakus zaujah, dikiaskan apa? atas hak istri tadi itu. Paham insyaallah? Karena ancamannya dosa, jangan sembarangan. Kafa bil mar'i isman an yudhi'a man ya'ul. Itu ancamannya. Eh, ingat-ingat ya, kalau jadi suami dan pelit ya. Minta abadnya kasih aja, nanti dia senang. Minta mobil kasih mobil-mobilan. Paham ya? <laughs> Barakallahu fiikum seperti itu caranya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya disiasati. Pokoknya jangan sampai antum menjadi orang pelit lah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum pelit atau tidak kan nampak nanti bagaimana kekeluargaannya. Jadi, semua keperluan kebutuhan yang memang dibutuhkan dikasih selama tidak berseberangan dengan syariat. Seperti itu caranya. Nah, kalau misalkan minta minta yang macam-macam ya jangan dikasih kalau itu berseberangan dengan syariat. Tapi kalau perkara-perkara yang dibutuhkan itu adalah kembali ke bersama kepentingannya ke nah bersama keluarganya kasih. Paham ya? Nah, kalau nggak ada bagaimana Ustaz? Ya nyari. Suami kan kerja. Banting tulang nggak masalah, meras keringat tidak masalah. Yang penting halal. Nabi Dawud alaihissalam makan dari mana coba? Makan dari yayasan? Enggak. Makan dari tasawul? Enggak juga. Makan dari donasi? Enggak juga. Makan dari hasil kerja sendiri. Karena Nabiullah Dawud alaihissalam yakul min amaliyadih sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Eh, wa inna nabiyallah Dawud kana ya'kulu min amal yadih. Nabi Dawud alaihissalam dahulu beliau makan dari hasil kerja beliau sendiri. Sebagai tukang apa kemarin? Beliau saya itu kerjanya apa? Tahu? Enggak tahu. Eh, apa? Nah, membuat nah baju dari baju dari besi ya. Nah, kalau baju perang atau semisalnya. Nah. Jadi Kerja tidak masalah, bukan aib bukan cacat ya. Yang aib dan cacat minta-minta, hindari minta-minta. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Barakallahu fiikum. Contoh yang berikutnya, rajulun istajara ajiran. Fa'amil al-ajir hatta tahat muddatul ijarah. Penting. Ada orang dia menyewa karyawan, ah, jadi karyawan, pekerja karyawan, pegawai sama aja karyawan tadi, pegawai atau pekerja tadi bekerja sampai selesai enam tempo perkontrakan, dikontrak sepekan taruhlah. Si A ini namanya Mahmud, contohnya biar mudah apa aja. Si A dia tukang batu pandai, tukang besi nggak usah nanya. Eh, tukang bangunan sudah kerjaannya, dikontrak sepekan borongan. Atau borongan misalnya kontrak sepekan lah. Sepekan untuk mengerjakan apa? Untuk merehab, memperbaiki rumah yang sudah rusak Sepekan. Sama Mahmud dikerjakan Masya Allah, dikerjakan dari awal sampai akhir. Nah ketika sepekan sudah selesai, bosnya nggak ngasih-ngasih. namanya Bosnya nggak ngasih uang juga, kemudian nggak bayar juga kita lihat. Wasara ya al-musta'jir walakin hau yumatul bihi. Akhirnya pekerja ini, karyawan ini meminta kepada orang yang menyewa tadi itu, bos tadi itu. Tapi dia malah mengulur-ulur. Nanti ya, sepekan lagi ya, sebulan lagi ya, sampai setahun nggak dikasih-kasih. Paham ya? Ternyata apa? Karyawan ini lewat depan rumahnya ada motor. Wah, ini anak dulu udah kerja, eh sepekan nggak dikasih-kasih, motornya lima, mobilnya empat, helikopter juga diparkirkan di lapangan. Orang kaya dia. Sengaja apa? Sengaja mengulur-ngulur. Akhirnya Mahmud, wah ini hak anak ini. Mahmud ngambil motor. Paham ya? Ambil motor dimanfaatkan dia senilai dengan apa? senilai dengan na barakallahu fikum gaji dia dulu ketika borongan atau ketika dikontrak dari itu. Boleh nggak seperti ini? Secara syariat boleh nggak Boleh. Amin. Ya? Tapi secara secara uruf antum lihat kembali kepada si konpat tadi itu jangan sampai antum ketika ngambil motor tadi dipilai, dikirain pencuri. Nah, mafhum soal ini ya, mafhum soal. Alhamdulillah mafhum. Nah, barakallahu fikum. Mafhum soal ini? Isa? Ayo na'am. Hamzah mafhum? Ayo na'am. Kita lihat sini barakallahu fikum fa faqadir faqadil faqadil ajir al ajir ala akhdhi syai'in malih paham ya maka karyawan tersebut ternyata mampu untuk mengambil sedikit dari hartanya hal ya'khudhu aw boleh enggak dia mengambil atau tidak naqul la ya'khudh li al wajiba huna bil aqdi la syara' nah barakallahu fikum afan ya ini berarti nam yang dikuatkan di sini seperti ini karena posisinya kalau secara syariat itu kan Pembayaran harus ada, tapi ini kembalinya kepada transaksi muamalah. Jadi benar ini. Kata beliau la yakhud, enggak jangan mengambil. Li'anna al-wajiba dikarenakan yang wajib di sini bil adbillah bukan dengan syariat tapi dengan akad transaksi. Transaksinya bagaimana? Nah, kita lihat ya nanti bagaimana kesimpulannya karena transaksi ini kan kadang orang juga bikin marah kalau sudah saatnya digaji nggak dapat gaji. Paham ya? Saking marahnya kadang malah Justru apa rumah bosnya dirusak, diambil hartanya kita lihat. Wahatan nah, yang kata beliau, enam. Wahatan yang kau ini terjadi banyak sekali. Walau fatahal bab lil akhdi bimithli sabab ghair zahir, kalau seandainya dibuka ya, walau futihal bab kalau seandainya dibuka pintu lil akhdi untuk mengambil secara secara apa secara diam-diam dengan sebab seperti ini yang tidak nampak lakana kathirun min nas ya'khudhu min mali ghairihi Nisanya akan banyak orang yang mengambil harta orang lain Wa yaqul ana li haqqun alai. Pura-pura tapi ya, pura-pura mengatakan aku punya hak kok. Dulu anak para kerja enggak dibayar. lah, Akhirnya banyak orang yang aku seperti itu. Wa yahsul bi dan syarrun katsir. Akhir terjadi apa? Dengan perbuatan seperti ini, dengan sebab seperti ini terjadi apa? Kejelekan yang sangat banyak sekali. Naam. Kita lihat. Walau alima sahibul mal bi anna amilahu akhadha min malih bi ghairi ilmi. Kapan terjadi kejelekan yang banyak? Kalau pemilik harta itu tahu bahwasanya karyawannya mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya hasala minasyad minasyajar wal munazza'at ma la yu'lam na ma la ya'lam bi maghbatihi illallah azza wajal artinya apa akan terjadi pertikaian permusuhan yang tidak ada yang mengetahui apa nah akibat di balik itu semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala paham belum ini jadi kembalinya kepada apa tadi? Transaksi pertama bagaimana? Kalau misalkan dia memang merasa terdolimi, mungkinlah ada pihak yang berwajib di situ ya, yang bisa bisa apa sih bisa untuk diajak konfirmasi atau nah untuk me, menuntaskan perkaranya. Mau misalnya ini, Bang? Mau misalnya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Boleh mengambil enggak tadi? Eh? Kalau transaksinya akad transaksi tadi bukan syariat, boleh ngambil enggak tadi? Kalau bukan syariat tadi? Enggak boleh ya. Kalau syariat baru diperbolehkan. Tamu, nafkah itu syariat. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang bi الله عز وجل alamin.